أشهد أن لا risala para عيابا وكان صلى الله عليه وسلم تشرب مسجد ولا عيابا وتشرب بعد وذوق تعطف مر فإذا تكلم فإنما قد من كل من قلبه أهل السمر وإذا لفت الزمن لعطيه قلب الغمام ذكر فكان المذكور يسقط من ذلك الكلام فلقد أبلغنا بسم الله يخرج من فيه ولم يرد رجل من دين إنه قد مر فيه

الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقيل من بدأ القبر القبر فقال له إذا أدوات من القمر وإذا نفذت حدود الغمم وتقد قد حد الرجال فتى إليه القمر ولقد بما عنده قبله ولا بعده وسلا ولم الناس البالغين درجة يقسى قتلا

يا من رجل عبد كل وما عسى يقرأ المغضب القرآن وعرف من فتى إليه وبارك الوطن والفرقان ختم الله على رجعته وكلامه وقربت من قمت على رجله Isso remember c o s e g n a Kerja bisa di Allah. Ya, nah saya ditanggung ini Allah. Kiro-kiro. Dalam sehari ini Allah ini kumanan bilang ini dia tidak sini. Andaikan tempat berapa milih tempatnya Allah jadi nama ini, Akhirnya dia bisa saklian Allah. kiro kiro mau dekat dan ujar ini sholat muni Allah Akbar Pun mari sembuh yang melayak Melayak thou, ada dan lain sebagainya karena waktu kita dihabiskan untuk itu dan kita mencintai bilang tahajud temenan ae iso iso mangan gak nangis gak sumpek gak apa. Lha kuwi nak kehilangan. Sebenarnya gitu. kan kita kehilangan isu gak tahu loro-loro kehilangan di wong sak desa loro kabeh. Membuli kemalingan. Dan pikir buruk tuh Nah, masih tahajud meneh kan iso, mboten sakit. Ojo muni-muni iso tuku tahajud. Kenapa? Yang kemarin itu yang kemarin. Nafas yang kemarin 2 sampai subuh itu yang harus kita syukuri. Kalau kita tinggal berarti kita sudah mengkuburi nikmat Allah. Sing meneh, sing kok bengi lho, yo kok bengi. sih duduk sing ini deh? Nek setel maneh nek gawe kok bengi kan kali ya, setan nggak tahu ada musuh setan setan udah masuk mau setan tidak menulis sahabat ada yang mau tidak pernah nuruti itu dengan nuruti yang karena jauh Sama namanya Aku turun kok. hewan ini triliunan kali katanya malaikat itu jumlahnya itu lebih banyak malaikat bukan sejuta kali tapi triliunan kali akan malaikat itu malaikat sih jumbo-jumbo ini lewis mudun namanya kan kok semua malaikat rata-rata ukurannya si rayon langit itu siki leon ningsor ibu langit itu rata-rata gave the do phúc điền được lộ có con chỉ thì phúc tài là không một thể đủ ba cột ăn không thể bị cái gì phải cho ai để ta mới làm cái gì mà nó xin siap kok mau ikut tuh sih mau Jadi mau jalan dengan saya dicoba semakin kita benci dan maksiat, semakin kita ngalah-ngalah ya awak dhewe diino diinjak-injak harga diri kita awak dhewe nek ilokno uangmu akhirnya menjajar nah, awak dhewe ngene iki injak berbahasa jangan bayangno ngene ora mesti rumano dikerpuk ndas diinjak diantem iki wong beli ilok mau jerau kita terus sik dak kebo sak wong sing sama iki lho gitu, apa mantel ya mbak Mari nonton anak sama business sementara kita dikejar oleh maut dikejar oleh waktu kita harus mengumpulkan modal yang banyak untuk perjalanan yang sangat-sangat jauh yang sangat sulit makanya jadi sopo sing nggak mau luwih dunia ini dunia berman, kenal kalam omong sak cukup itu makanya jadi yang nabi sopo sing iman dan Gracias.

mesti remes, pasti ribet. Mesti ada dibilang pun iya. istilahnya ada kontrak politik musuhnya jelas tidak ridho musuh di sini ini jelas bukan ridho itu nanti yang akan menuntut dalam nawat dewi jadi wajar ini kita antas antas walau di dalika minal mubahat adalah itu diubil maksiat wal ghaflah apapun mulai barang-barang mubah sing nyebab ya awak dhewe iso maksiat sing nyebab ya awak man tarkal khusuma fid dunya sawara yaumal mati, minal faizin. Sapa sing ninggal musuhan di dunia. Nggih. Artinya apa? Kita tidak nopo membuat masalah di dunia. Jadi tidak gawe masalah, tidak gawe lorone kancane belas kita. Kait salah ya sepuluh, salah ya sepuluh. Besok di akhirat, jadi wong sing selamat ini najib wong sing paling melarat melarat melarat napa yang melarat iki wong sing mulai mati bobo ibadah muake posone muake salate kok apa semua sembarang kata wong mati tapi dia juga punya kesalahan yang banyak jadi sholat wanter lek merasa dia banyak melarang nglarani tanggane lek Namun sedikitnya pun yakin di tulisan di wong sing disalahi malah itu Jadi ganjarannya sak kata-kata telas malah oleh tambahan dosa. Niki wong sini ngomong lanake terus ini. Kan ini lawan ini dunia tidak punya musuh, tidak punya masalah. Awak dhewe di akhirat bakal dadi wong sini. Wakala Rasulullah SAW wasallam man sing tinggal nggih ya, ninggalno perpadu perpadu iki engkel-engkelan. Dan dia memang salah, ومن ضربه وهو مخل husnul akhlaki. Jadi bukan hanya masalah debat sing ngomong-ngomong itu sama terang sama jadi bukan hanya masalah debatan masalah yang ganjaran sak bobote semu cilik itu sudah tiket surga. Sak di sekolah dakwah kita sudah berat masuk surga. Lah semua ya mau aku ganjaran sak mau akeh. Aku sungguh zaman rasanya. Sama enggak aku ndak bisa males ngono-ngono aku ada jajan iki. Nanti zaman bagus ada duit tanggungan duit isian dan lain sebagainya oleh iso 是女班。 Bíblia, abriu lá. 你今天嘛不给，明天我就。 sisa umur ini kita gunakan saya saya ini nangis nang Allah jalur kekuatan boleh tidak صلى وسلم عليه